Azani Allah wa iyyakum ajma'in. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali di bulan yang mulia ini. Bulan Ramadan syahrun mubarak atau syahrun barakah bulan yang penuh barokah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan siam di bulan tersebut merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjanjikan orang yang melaksanakan ibadah siam di bulan tersebut serta menegakkan solat malam di malam harinya disebabkan karena keimanan dan berharap pahala akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah taala. Man soma Ramadana imanan wahtisaba. ihtisaba lahu ma taqaddama min dambih. wa man qama Ramadana imanan wahtisaba. ihtisaba lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari karena keimanan dan harapan pahala kepada Allah maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat dan demikian pula orang yang menegakkan sholat malam yakni sholat tarawih di bulan Ramadan didasari karena keimanan dan harapan pahala kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Maka kita senantiasa berharap kepada Allah untuk menurunkan dan senantiasa memberikan rahmat dan hidayah serta inayah tan taufiknya kepada kita. Semoga di bulan Ramadan ini kita betul-betul senantiasa di atas keriduan Allah diberikan kekuatan untuk bisa meningkatkan ketakwaan kepadanya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan meneruskan pelajaran kita terkait dengan pembacaan risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Saleh al uthaymin rahimahullah dalam risalah Fiddimai dima'i tabi'iyatil nisa' risalah terkait dengan darah-darah yang biasa keluar dari kaum wanita. Kita sampai pada halaman yang ke-13. Dari cetakan yang ada pada kami. Pada alinea yang ketiga. Masih dalam bab perkara hukum-hukum terkait dengan wanita haid hukum-hukum yang terkait dengan wanita haid. Di mana beliau menyampaikan di sini keadaan wanita haid keterkaitannya dengan ibadah-ibadah yang besar seperti sholat dan telah dilewati. Haram atasnya sholat baik fardu ataupun nafilah. Namun tidak wajib atasnya untuk mengkodok, bahkan tidak boleh. Kemudian pula <clears throat> yaitu dikala haid tadi, dikala haid. Demikian pula beliau menjelaskan tentang keadaan wanita tatkala haid. Bolehkah dia membaca Al-Qur'an atau tidak? Telah disampaikan oleh beliau tentang perselisihan yang ada. Di mana siogianya kata beliau? Bagi seorang wanita yang haid untuk tidak membaca Al-Quran selama hayatnya, kecuali kalau dalam keadaan yang dibutuhkan sekali. Apakah dia ingin memurojaah hafalannya yang dikhawatirkan hilang kalau tidak dimurojaah? Ataukah dia sebagai seorang muallimah pengajar yang harus mentalkin anak didiknya? Maka dia pun membacanya tanpa harus memegang Al-Quran. Maka sampailah pada pembahasan yang kedua yang beliau sampaikan. Alinea yang ketiga di halaman ke-13. Asani yang kedua, asyamu terkait dengan ibadah siam puasa. Dan kita sekarang berada di bulan Ramadan yang Allah mewajibkan atas kita untuk berpuasa. Maka bagaimanakah keberadaan wanita yang sedang haid atau mengalami nifas keluar darinya darah ketika harus berpuasa atau masuk di bulan Ramadan? Maka diterangkan beliau rumu alal haidis siyam fardahu wa naflahu. Maka diharamkan atas wanita yang haid untuk berpuasa. Baik puasa fardu ataupun puasa nafilah. Puasa fardu adalah puasa yang wajib. Apakah puasa bulan Ramadan yang itu merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam? Ataukah puasa nazar? Seorang bernazar akan berpuasa. Maka wajib atas orang yang nazar tadi untuk berpuasa. Ataukah puasa yang sifatnya kafarah? al dihar Kafarah bagi orang yang menjadikan istrinya dianggap bagaikan ibunya. Dia nyatakan engkau adalah seperti punggung ibuku. Maka ketika sang suami ingin kembali ber, nah, bergabung dengan istrinya, yakni dalam rangka untuk melakukan hubungan, maka diharuskan dia itu memerdekakan budak. Kalau tidak mampu atau tidak mendapatkan budak tersebut maka berpuasa selama enam bulan, selama dua bulan enam puluh hari, yaitu selama enam puluh hari atau dua bulan berturut-turut. Enam, tidak henti. Kalau dia tidak mampu, maka dengan cara memberikan makan kepada 60 orang miskin. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika keberadaan wanita tersebut haid yang tentunya puasa bihar tadi atas laki-laki bukan atas wanita. Kita hanya menerangkan puasa yang wajib saja. Nah, wanita haid maka diharamkan atasnya berpuasa. Apakah puasa Ramadan ataukah puasa nadar? wala yasihu minha tidak sah darinya berpuasa lakin akan tetapi yajibu 'alaiha qada'ul fardhi minhu wajib atasnya untuk mengkodok membayar hutang daripada yang wajib dari puasa tersebut datang haid di bulan Ramadan maka dia tidak boleh berpuasa selama darah tersebut masih keluar. Barulah ketika sudah suci di malam harinya, maka di pagi harinya dia berpuasa. Barakallahu fikum. Berarti hari yang dia tinggalkan wajib untuk dia bayar. Dia kobok di hari-hari di luar bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Kata beliau, "Kana yusibuna dzalika." Ta'ni al-haidha. Fa nu'maru bi qada'is shaum wala la nu'mar bi qada'is shalah. Waalaikumsalam Kata beliau, adalah dahulu menimpa kepada kami kaum wanita yakni haid maka kami pun diperintahkan Bikobois shaum untuk membayar hutang-hutang puasa kami yang kami tinggalkan di bulan Ramadan. Namun wala nu'mar bikobois shalah dan kami tidaklah diperintah untuk mengkobok membayar hutang sholat yang kami tinggalkan di masa hayat. Hadis ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dikeluarkan oleh al-Imamul Bukhari dan dikeluarkan pula oleh al-Imam Muslim. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Aisyah yang sesungguhnya ada kisah yang bisa kita ambil faidahnya. Yang mana kisahnya datang dari Muazah bintu Abdullah yang dia bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia datang dan bertanya, "Ma balul haid taqdis shoma wala taqdis shalah?" Bagaimanakah Assalamualaikum Ma balul haid Bagaimanakah keadaan orang wanita yang haid kok dia diperintahkan untuk mengkodok saum tidak diperintahkan mengkodok sholat lihatlah seorang yang senantiasa menggunakan akal maka memandang hal yang seperti ini tidaklah pantas kalau sholat disifatkan sebagai tiang agama dan juga menjadi barometer nanti di akhirat sebagai timbangan amalan kebaikan bagi amalan lahiriah yang Allah, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ida hasunat hasunat sairu amalihi wa ida fasadat fasadat sairu amalihi kalau bagus sholatnya bagus seluruh amalannya kalau jelek sholatnya jelek seluruh amalannya kok bisa-bisanya seandainya dia itu meninggalkan sholat kok kenapa tidak disuruh untuk mengkodok sementara saum yang bukanlah tiang agama ketika ditinggalkan kok diperintahkan untuk mengkodok maka tentunya ini bukanlah suatu hal yang adil timbangan akal sebagaimana hal tersebut beredar di antara pemikirannya orang-orang Haruri yakni seorang yang berpemahaman Khawarij karena asalnya mereka meninggalkan pemahaman agama ini bukan dengan pemahaman yang benar namun dengan pemahaman yang menurut akal-akal mereka sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ketika Mu'adzah bintu Abdullah rahimahullah berkata demikian kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau pun menyatakan ahharuriyatu anti. Apakah engkau wanita khawarij dari kalangan haruriyah? Naam. Maka Mu'adzah bintu Abdullah mengatakan lastu biharuriyah. Aku tidaklah punya pemikiran haruriyah. Walakini as'al akan tetapi aku bertanya. Maka diterangkan oleh al Imam atau Syekh Al-Bassam rahimahullah di dalam Taisiril Alam dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha Aharuriyatun anti Apakah engkau wanita yang berpemikiran haruri khawarij Maka kata beliau di sini ada al-ingkar ala kulli man sa'ala Soala ta'annutin wa mujadalah. Di sini ada pengingkaran yang keras kepada setiap orang yang bertanya sekedar untuk nut Perkara yang sia-sia. Mencari-cari alasan. Wa mujadalah dan ingin berdebat. Ingin sekedar adu argumen saja. Lihatlah. Kenapa demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah? Di antara ciri seorang mukmin adalah dia tidak membangun agamanya di atas perdebatan. Namun seorang mukmin membangun agamanya di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ini datangnya dari Allah dan Rasulnya, dengan pemahaman yang dibangun atas pemahaman yang benar pemahaman salafus soleh maka dia mengatakan ala ra'yi wal ain kita terima tanpa harus kita pandang tinjau lagi tanpa harus kita pikir pertimbangkan lagi diterima enam diyakini berbeda dengan mereka para hizbiyin ahlul ahwa wal mubtadi'in mereka membangun agama mereka secara lebih khusus dalam hal ini ahlul kalam yang mereka membangun agama mereka di atas keraguan-raguan maka akan selalu menjadikan agamanya di atas perdebatan lebih dahulu Miro bertukar pikiran bagaimana menurut Anda kalau menurut saya demikian ataukah dengan jidal adu argumen maka barakallahu fikum. Ahlu sunnah wal jamaah tidaklah menjadikan agamnya di atas mujadalah. Maka kata Aisyah, ketika mendapatkan Mu'adzah bintu Abdullah bertanya seolah-olah membawa pemahaman haruriyah. Membangun dengan akal. Aharuriyatu anti. Apakah engkau haruriyah? yaitu maksudnya anti tak takidina mislama takidun engkau memiliki keyakinan pemahaman pemikiran seperti apa yang dipahami dan dipikirkan dan diyakini oleh mereka orang-orang haruri khawarij padahal beliau bukan haruri namun um, umul mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha didina kama didun, Yani memandang ketika seorang berpemikiran haruri, dia akan memiliki sikap yang kaku sebagaimana orang haruri juga memiliki sifat yang kaku. Maka segera Muadza bintu Abdullah menerangkan bahwasanya beliau bukanlah dari kalangan Haruri. Faqalat lastu haruriyatan. Aku bukanlah wanita yang berpemikiran khawarij. Maka di sini dibolehkan bagi kita untuk sorohah, untuk terang-terangan. Saya bukanlah orang yang sesat. Saya bukanlah khawarij. Saya bukanlah mubtadi dalam rangka untuk menyatakan akidah kita. Sehingga Syekhuna Mukbil rahimahullahu taala beliau dikala dituduh macam-macam. Dituduh sebagai pemberontak, dituduh sebagai orang yang menyimpang, beliau bersegera memberikan muhabarah yang kemudian dituliskan dalam manuskrip yang ringkas diterangkan tentang hadhihi akidatuna. Inilah akidah kami menepis. Lebih-lebih di zaman-zaman fitnah seperti ini, tidak mengapa seorang mengatakan saya salafi. Nah, sehingga orang bisa menepis. Ini demikian. Barakallahu fikum. Maka dinyatakanlah oleh Muadzah bintu Abdullah, "Lastu haruriyah, walakini as'al." Akan tetapi aku kesini menyatakan demikian ingin bertanya. Maka di sini ikhwanifiddin rahimani warahimakumullah ada faedah. Seorang yang memiliki pemahaman yang sifatnya meraba-raba menyangka-nyangka maka hendaknya bertanya kepada ahlul ilm jangan terus mengikuti apa yang ada pada pemahamannya Rujuk kepada ahlinya inilah jalan keselamatan. Sehingga lihatlah walaupun ternyata disangka ternyata dia memiliki pemahaman yang keliru. Kadangkala ah jangan khawatir dituduh. Sebagaimana Mu'adha bintu Abdullah ummahatuna yaitu ummuna Aisyah radhiyallahu anha menyangka beliau adalah haruriyah. Namun beliau menerangkan saya bukanlah haruriyah, namun betul-betul datang untuk bertanya. Demikian pula di sini ada adab ketika bertanya, yaitu orang tersebut hendaknya ketika bertanya su'ala muta'allimin ma mustarsyidin. Hendaknya dia bertanya dalam rangka untuk mencari ilmu dan betul-betul mencari petunjuk bimbingan. Bukan sekedar orang yang bertanya ingin tahu. Ini namanya taanut, Sekedar ingin tahu saja sia-sia. Tidak diamalkan. Atau bertanya ingin mencari perbedaan dan ingin didebat. Namanya pertanyaan mujadil. Maka dua perkara ini diingkari oleh para ulama. Nah, sehingga kita pun di dalam belajar harus serius belajar betul-betul dalam rangka untuk istirsyad, mencari bimbingan dan petunjuk. Maka barulah setelah mengetahui keadaan beliau, bukanlah orang yang menyimpang. Setelah mengetahui keadaan beliau, Mu'adzah bintu Abdullah, orang yang ingin belajar serius, barulah umul Mukminin menanamkan kepada beliau ilmu agama warisan Nabi maka kata beliau, karena yusibuna zalik. Dahulu menimpa kepada kami hal yang demikian, yakni haid. Fanu'maru biqada'i saum, maka kami pun diperintahkan untuk membayar hutang puasa. Wala nu'mar biqada'i shalah. Dan kami tidaklah diperintahkan untuk membayar hutang ataupun mengkodok sholat. Dari sini diterangkan oleh Syekh Al-Basam rahimahullah diambil faedah kaunul haid la taqdis salata li ajlil masyaqqah bahwasanya keberadaan orang yang haid dirahmati oleh Allah untuk meninggalkan sholat sehingga tidaklah diperintahkan untuk mengkodoknya karena akan merasa berat sekali seminggu haid kali lima berapa 35 sholat ya berat bagi mereka nah, ini Allah rahmah maka dari itu di sini diambil kaidah berlaku dalil annal masyaqqata tajlibut taisir ketika terjadi sesuatu masyakoh keberatan yang amat sangat di dalam agama ini maka membawa orang tersebut untuk adanya permudahan baginya. Namun penerapan kaidah ini tentunya dengan koridor yang ditetapkan oleh para ulama karena merekalah orang-orang yang rasikh yang dalam pengetahuan agamanya bukan terus kita terapkan semau kita sendiri dan demikian pula dari kisah ini Dinyatakan oleh beliau asy syeikh Alu Basam rahimahullahu taala bahwasanya kana ada mutafriqi bainahuma fil qada adalah tidak adanya perbedaan antara sholat dan puasa di dalam mengkodok. Huwa madhabul khawarij. Ini merupakan madhabnya al-khawarij al-mabniyu ala syiddatin ala syiddati wal, ha, wal haraj yang dibangun di atas kekakuan dan kekerasan mereka serta mereka orang-orang yang membebani diri. Nah, di sini bahwasanya orang-orang khawarij di antara madhab mereka wajibnya bagi orang yang haid untuk mengkodok sholat mengkodoh sholat. Tidak dibedakan seperti puasa. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka membedakan. Kunna nu'maru biqada'is saum, wala nu'mar biqada'is sholat. Kami di saat haid setelah suci dari haid maka kami diperintahkan untuk mengkobok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkobok sholat yang kami tinggalkan di masa haid. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita mengetahui prinsip dasar dari perbedaan ahlus sunnah wal jamaah dengan pemikiran khawarij dari ibadah puasa. Nah, kemudian kita ingin melihat perincian wanita yang haid terkait dengan ibadah puasanya. Qala rahimahullahu taala berkata Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Idza habat wa hiya shaimatun batula siyamuha Apabila haid apabila wanita tersebut haid wa hiya shaimah wa wuhaliyah dalam keadaan wanita tersebut sedang berpuasa di siang hari sedang berpuasa tiba-tiba tes netes darahnya. Oh haid sudah datang. Maka batulah syiamuha Maka batal puasanya di hari itu. Walau kana zalika qubaila ghurub billah, qubaila ghurub wah Kata beliau walaupun yang demikian itu terjadinya kubailal ghurub sesaat sebelum terbenam matahari. Tinggal semenit, dua menit, batal puasanya. Sia-sia ya. Jangan berpikir sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan menyanyiakan balasan bagi orang-orang yang beriman. Yang memerintahkan siam Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan haid Allah juga. Dan Allah tidaklah melakukan sesuatu melainkan ada hikmah di balik itu. Dengan keimanan yang ada, seorang akan menjadi nilai, tinggi nilainya di sisi Allah. Enam. Kalau syariat menyatakan batal, ya sudah batal. Tapi semenit tanggung, batal tetap batal. Tidak ada akal masuk di sini. Enam. Karena haram atas mereka puasa. Enam. Jadi demikian. <clears throat> Ini jelas kalau darahnya sudah netes keluar maka batal puasanya walau kubailal ghurub bilahzatin walaupun sesaat sebelum terbenam matahari wa wajaba 'alaiha qada'u dzalikal yaum in kana dan wajib atasnya untuk membayar mengkodok Hari yang dia tinggalkan tadi, yang gugur tadi, di hari yang lain kalau puasanya puasa fardu, puasa wajib, puasa Ramadan, atau puasa nazar. Wajib ditunaikan di hari yang lainnya. Ama idza ahassat bintiqalil haid qabla al-ghurub. Namun harus seksama di sini. Adapun idza ahassat kalau wanita tersebut merasakan Ser. Wah, kayaknya darahnya sudah mau ngalir. Nah, binti koli al haid darahnya sudah mau ngalir ini sudah berpindah keluar dari rahimnya sesuatu namun ternyata ini qoblal ghurub sebelum ghurub lakin lam yakhruj kecu, namun darahnya belum nampak keluar terasa Ya, kalau yang sudah mengalami haid tentunya berpengalaman bisa merasakan kayaknya kok mau haid ya ini sudah terasa. Nah itu. Namun ternyata dia lihat oh belum ada darah sebelum huruf dan ternyata setelah azan maghrib baru keluar tes maka puasanya sah. Puasanya sah. Walam yakhruj idza badal illa badal ghurub fa inna saumaha Maka puasanya sempurna. Wala yabtulu alal raj. ala qawli sahih. Tidak batal menurut pendapat yang sahih. Artinya ada khilaf yang benar tidak batal. Kenapa kau tidak batal ya? Padahal kan sudah terasa ini saya mau haid. Maka lihatlah Liana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lama suila anil mar'ah tatkala ditanya tentang keberadaan seorang wanita tarofi manamiha ma rojul dia mendapatkan mimpi sebagaimana yang dilihat oleh kaum laki-laki istilahnya mimpi basah ihtilam Hal alaiha min ghuslin, apakah wajib atasnya juga untuk mandi junub? Mandi wajib karena ihtilam keluar air mani dengan sebab mimpi. Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am, idza idza hiya ra'atil ma." Ya, kalau dia betul-betul melihat adanya air. Adanya air mani yang keluar. Fa'allaqal hukma maka Nabi mengkaitkan hukum wajibnya mandi tersebut biru yatil maniyi dengan terlihatnya air mani. La binti kolihi bukan sekedar merasakan tok ya. mimpi kan kerasa kadang ya. Namun ternyata tidak didapatkan air air mani. Sehingga terkait dengan ikhtilam ma'asyiral muslimin ikhwanifidin wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Diterangkan para ulama keadaannya ada tiga. Yang namanya orang mimpi basah keadaannya ada tiga. Yang pertama seorang mimpi melakukan hubungan, merasakan kelezatan dan kenikmatan dalam mimpi tersebut. Namun ternyata ketika bangun tidak ada bekas daripada air. Lam yadid balalan wala asaro. Tidak mendapatkan basah dan tidak pula ada bekasnya maka tidak mandi. Tidak man mandi. Yang kedua seorang yang dia itu mimpi sekaligus ketika bangun ternyata didapatkan adanya air ataupun bekasnya, maka dia itu wajib mandi. Dan yang ketiga orang tersebut tidak mimpi namun tiba-tiba bangun kok basah ya. Sementara ngompol tidak dilihat oh ternyata air mani maka juga wajib mandi. Nah disinilah alaqal hukum. Hukum itu dikaitkan dengan adanya ru'yatul maniyi. Dengan adanya air, air mani. Dan demikian pula wanita haid. Puasanya batal atau tidak di siang hari kalau dia sudah merasakan ternyata saya mau haid ini. Sudah ber, sudah serlah terasa demikian. Maka yang seperti ini selama belum keluar darahnya, maka puasanya tetap sah, sempurna. 6. Kemudian keadaan berikutnya, wanita haid. 6. Maka di sini kata beliau, fakadzalikal haid, demikian pula wanita haid la tasbut ahkamuhu illa biru'yatihi kharijan la binti kolihi. Oleh karena demikian pula wanita haid tidaklah ditetapkan hukum-hukum atas wanita haid kecuali dengan melihat adanya darah yang keluar bukan sekedar terasa mau haid ini tidak namun kalau sudah keluar darah darahnya kemudian keadaan berikutnya wa idza al fajru kalau apabila telah terbit fajar sekarang dibalik Nah, kalau tadi sebelum huruf datang haid. Sekarang idza tola al fajru wahia haidun. Kalau sudah terbit fajar. Karena siam dimulai dari terbit fajar sodik. Nah, dan orang tersebut harus sudah niat sebelumnya. Harus sudah nih niat sebelumnya. Maka di sini kalau ternyata sebelum atau setelah terbit fajar sodik tadi dia masih dalam keadaan haid lam yasih minha hasyamun syamu dzalikal yaumi maka tidak sah dia berpuasa di hari itu walau tahurat ba'dal fajri bilahzah walaupun sucinya baru lima menit setelah azan subuh ya tetap tidak sah Kenapa demikian? Karena dia tidak itu niat. Karena tidak meniatkan sebelum fa fajar. Tidak meniatkan sebelum fajar. Nah, ini difahami insya Allah ya. Difahami. Namun di sana ada permasalahan yang diangkat oleh para ulama. Permasalahan diangkat oleh para ulama. Idza nawatil haidu shomal ghaddi qabla inqita'i damiha. Kalau seandainya si wanita haid tadi mengatakan, saya malamnya niat sudahlah, niatlah. Biasanya kan kalau orang sudah punya kebiasaan, dia kan tahu ya. Sudahlah, saya niat besok saya mau puasa. Karena biasanya saya itu sucinya itu jam 3 malam. Atau kadangkala pas adan subuh. Nah, demikian ya. Udah kalau gitu saya niatlah besok mau puasa. Nah, dia seperti itu. Ini bagaimana yang seperti ini? Sah puasanya atau tidak? Dijawab oleh para ulama. Lihatlah ya. Ingkana telah adatun kalau dia memiliki kebiasaan ya rutinitas qad urifat min halihat tuhru qabla al-fajri telah dia ketahui kebiasaannya ini akan suci sebelum fajar suci sebelum fajar sebelum fajar fatasihu niyatuha maka sah niatnya Nah, sah sah niatnya namun ingkanat mubtada'ah kalau ternyata baru-baru haid ya, wanita yang baru-baru haid atau lam takun laha adah atau wanita yang tidak teratur haidnya. Nah, tidak memiliki kebiasaan yang teratur falatasih maka tidak sah. Kenapa li annaha la tujzam aw la tajzam wala banat ala aslin dikarenakan dia tidak bisa memastikan yakin dengan azam kuat artinya demikian dengan keyakinan yang 90% demikian kalau 100% ya kita nggak bisa memastikan artinya demikian ya pokoknya yakin dengan keyakinan yang kuat atau dia tidak membangun niatan tadi di atas asal yang diketahui sebelumnya karena dia belum memiliki asal nah ini demikian oleh karena itu seandainya tadi khawatir misalnya wah ini sudah harinya hari mau suci sudahlah niat kita malamnya besok saya mau puasa insya Allah atau saya mau puasa sudah besok saya mau puasa mulai karena dia sudah biasa jam 4.15 biasanya sudah kering ternyata bangun sudah menyiapkan sahur untuk suami dan sebagainya masih netes jam 4 ternyata ternyata set wah betul-betul kering sudah ya jam 4 seperempat wah jen sahur juga nggak sempat dan sebagainya ya sah sudah puasanya walaupun belum mandi sebagian akan dijelaskan pada keberadaan berikutnya nah difahami ini sekarang ini sebagaimana diterangkan hal ini oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' jilid yang ke-6 halaman 298. Dan demikian pula dalam syarh kitab Usyam dari Om Datul Kubro, jilid yang pertama halaman 196. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya keadaan wanita yang haid berikutnya. Iza tahurat kubailal fajri. Masih terkait dengan tadi kalau ternyata dia suci sesaat sebelum fajar terbit nah fajar sodik terbit sesaat sebelum adzan subuh kalau muadzinnya amanah tepat waktu nah kalau muadzinnya amanah tepat waktu sesaat sebelum itu maka fasomat maka dia berpuasa karena tadi sudah niat sebelumnya fasomat saumuha Eh, fasomat soha saumuha maka dia berpuasa dan sah puasanya wa ilam taktasil illa ba'dal fajri walaupun dia belum mandi mandi bersuci yang wajib tadi kecuali dilaksanakannya setelah fa fajar nah dan demikian pula barakallahu fikum keadaan yang lain yang umum bukan wanita haid kal junub seorang yang mengalami janabah ternyata orang tersebut idana wasyam wahwa junubun kalau sudah meniatkan puasa masih dalam keadaan dia masih junub belum mandi walam yaktasil ila ba'da tulu'il fajri tidak mandi illa ba'da tulu'il fajri kecuali setelah terbitnya fajar fa inna sawmahu sahih puasanya tetap sah Sohi, karena tidaklah disyaratkan dalam niat toharoh ya niat puasa tidak orangnya harus suci Nah, kalau sholat dan toaf harus suci Nah, kalau niat puasa tidak harus suci sehingga di sini seandainya seorang terlambat mandi di bulan Ramadan kenapa demikian karena di malam harinya Allah Ta'ala berfirman uhillat lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum al ayah dihalalkan bagi kalian di malam hari di bulan Ramadan untuk kalian 6 rafas dengan istri-istri kalian yakni melakukan hubungan barakallahu fikum sehingga barangkali di sana seorang mengalami janabah belum sempat mandi ternyata terbit fajar dan dia sudah niat untuk berpuasa, sah puasanya. Sah puah puasanya. Barakallahu fikum. Maka di sini didasarkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbih junuban. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di waktu subuh dalam keadaan junub masuk waktu subuh dalam keadaan junub min jima'i ghairih tilamin karena sebab sudah berhubungan badan bukan karena mimpi basah Summa yasumu fi Ramadan kemudian beliau berpuasa di bulan Ramadan di hari Ramadan berpuasa Hadis muttafaqun alaih dikeluarkan oleh alimamul Bukhari dan Muslim Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Ini keadaan wanita yang haid Namun bagaimana sekarang muncul pertanyaan Kalau seandainya Dia itu Mengalami suci di siang hari bulan Ramadan Misalnya Mengingatkan saja mengulas kira-kira paham atau tidak ya. wanita haid tiba-tiba di siang harinya jam 10 pagi dia itu suci apakah dia wajib puasa dan kalau sannya puasa sah atau tidak nah ini tidak tidak puasa tidak sah tetapi kenapa orang kafir kalau dia itu masuk Islam jam 10 siang maka dia wajib puasa bagaimana? Ya karena disitulah kena hitopnya. Nah, beda. Nah, Anda tidak berpuasa karena diizinkan oleh syariat dan orang tersebut, orang kafir aslinya terkena hitop, namun dia tidak sah puasanya karena dia masih kafir. Nah, dia dia tidak terkena hitop syariat dalam salah satu madhab. Nah, sehingga di sini ketika muslim terkena khitab sehingga dia melakukan ketika itu juga. Sebagaimana orang yang tidak tahu bodoh. Sekarang hari Ramadan, di awal-awal biasanya gitu. Oh, sudah masuk tal satu ya? Iya. Sudah tahunya jam 2 siang. Wajib puasa ketika itu sampai dengan sore harinya. Nah, barakallahu fikum. Ini di sini. Ini selesai dari pembahasan siam terkait dengan wanita haid. Maka hal berikutnya yang dilarang atas wanita yang sedang haid. Enam Keadaan berikutnya kata Syekh Yeni. hal-hal yang dilarang atas wanita haid, hukum-hukumnya. Asalisu, yang ketiga, kalau yang kedua tadi siam, puasa. Yang ketiga, at-tawafu bil bait, melakukan toaf di Baitullah. Sebentar lagi tidak lama masuk bulan haji atau memungkinkan bagi seorang ingin mengambil umroh yang paling afdol yaitu umroh di bulan Ramadan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umratu Ramadan ta'dilu haj ta'dilul haj wa fi riwayatin ta'dilu haji ma'i umrah di bulan Ramadan nilainya seimbang dengan haji atau dalam riwayat seimbang dengan haji bersamaku hadis riwayat muslim maka kita di bulan Ramadan barangkali ada di sana. Orang yang mau tawaf, mau umroh atau sekedar tawaf, nah, ternyata mengalami haid. Maka haram atasnya untuk melakukan tawaf. Yuhramu alihat tawafu bil bait. Diharamkan atas wanita yang haid untuk melakukan tawaf di Baitullah. Keliling Ka'bah fardahu wa naflahu baik itu tawaf fardu wajib ataupun tawaf nafilah karena tawaf di sana diterangkan para ulama itu ada empat tawaf umroh yang pertama itu merupakan rukun daripada rukun-rukun umroh tidak boleh ditinggalkan yang kedua tawaful ifadah. Tawaful ifadah dilakukan 10 Zulhijjah. Atau 11 Zulhijjah kalau mau ditunda. Atau 12, 13 Zulhijjah. Nah, yang afdol 10 Zulhijjah. Ini hukumnya juga rukun daripada rukun-rukun haji. Nah, wajib untuk dilakukan. Yang ketiga adalah tawafu al-wada. Tawaful wada. Tawaf untuk meninggalkan kota Mekah yang dilakukan oleh jamaatul hujjaj al-qadimina min ghairi Makkah. Orang-orang jamaah haji ataupun mu'tamirin yang datang dari luar kota Mekah. Maka ketika mereka itu haji, maka wajib wajib atas mereka untuk melakukan tawaf wada. Tawaf wada. Adapun orang yang melakukan umroh, para ulama berselisih. Sebagian berpendapat tentang mustahab, dicintai dan disunahkan untuk melakukannya. Nah, namun kalau tidak melakukan, maka tidaklah berdosa. Berbeda dengan jamaatul hajj. Kalau mereka tidak melakukan tawaf wada, tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka dia terkena dam. Dia terkena dam. Wajib membayar dam. Karena itu wajib. Nam. Dan yang keempat, barakallahu fikum adalah tawaf yang sifatnya sunnah. Apakah itu tawaf sekedar tawaf biasa dengan pakaian biasa, tawaf keliling Ka'bah tujuh kali, semua sifatnya sama. Ataukah tawaf kudum bagi mereka yang haji kiron ataupun haji ifrod? Nah, yang itu bagaikan tahiyatul masjid. Nah, maka ini barakallahu fikum ini adalah tawaf. Nah, di sini wanita yang haid diharamkan melakukan tawaf apakah itu yang wajib ataukah yang sunnah. Yang wajib ataukah yang sunnah? La yasihu minha Tidak sah kalau dia memaksakan diri untuk melakukannya Walaupun tidak menetes dan mengotori Membuat najis lingkungan masjidil haram Namun tetap tidak sah Bahkan berdosa Nah Berdasarkan Ahem Hmm. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, lama hawat tatkala beliau mengalami haid ketika mendampingi Nabi mau haji. Maka bersedihlah, namun Rasulullah menyatakan sebagai penetapan syariat, if ali mataf alul haj ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri kata beliau if alima yaf'alul hajj lakukanlah segala bentuk amalan apa saja yang dilakukan oleh orang yang mau haji ghaira alla tatufi bil bait selain engkau melakukan tawaf di Baitullah ya, hanya saja engkau tidak boleh melakukan tawaf di bait Baitullah hatta tapahuri sampai dengan engkau suci. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari di nomor hadis 305 dan Imam Muslim nomor hadis 120. Maka hadis ini adalah nas yang sorih dan sohih yang menyatakan bahwasanya wanita haid dilarang untuk melakukan tawaf walaupun tawaf tersebut adalah rukun Ya. Aisyah datang mau mendampingi Nabi haji. Namun dilarang tawaf. If alima yaf'alul haj. Lakukan seluruh manasik yang dilakukan oleh jamaah haji. Nah orang yang mau haji. Ghoiro Allah tatufi bil bait. Selain engkau melakukan tawaf. Dilarang. Kenapa? Karena haid. Hatta tathuri sampai dengan engkau mengalami suci. Nah, dari hadis ini diterangkan oleh Alimah Muson'ani dalam Subulus Salam fihi dalilun ala annal haidha yasihu minha af'alul hajj. Dalam hadis ini ada dalil bahwasanya wanita yang haid sah baginya untuk melakukan seluruh amalan-amalan haji ghairat tawaf bil bait selain tawaf di Baitullah. Tadi ihram sah. Amalan haji itu rukun-rukunnya ada empat. Ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah. Selain itu adalah imma wajib wa imma sunnah. Rukunnya empat. Ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Selain itu adalah ima wajib, ima sunnah. Nah, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Wanita yang haid dibolehkan dan sah baginya melakukan seluruh amalan yang dilakukan oleh orang yang haji. Selain tawaf. Selain tawaf. Berarti ihramnya sah. Zikirnya sah. Sholat sudah dalam pembahasan sebelumnya. Haram atasnya sholat. Nah. Terus wukufnya sah. Sa'inya sah. Kalau dia mau melakukan sa'i. Nah. Tawafnya tidak sah. Bahkan tidak boleh karena dia haid. Nah, di sini. Sehingga di sini kata Ali Imam Sunani rahimahullah wa huwa mujma'un alaihi itu perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Dan sebelum beliau telah dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muhadzab. Jilid yang kedua halaman 356 beliau menyatakan qad ajma'a ala tahrimi tawafi 'alal haidi wan nufasa. Telah sepakat para ulama atas pengharaman tawaf bagi wanita yang haid ataupun wanita yang mengalami nifas. Sepakat para ulama. Wajmau ala annahu la yasihu minha tawafun mafrudun wala tatawu'un. Yang kedua dan para ulama mereka telah bersepakat bahwasanya tidak sah dari wanita yang haid ataupun nifas melakukan tawaf apakah tawafnya wajib ataukah tawafnya sun sunnah. Tawaf kudum, tawaf sunnah biasa tidak sah semuanya. Nah, ini demikian. Dan yang ketiga wa ajma'u ala annal haidha wa nufasa'a la tumna'u min syai'in min manasikil hajj ila tawaf warok ataihi Dan mereka juga telah bersepakat bahwasanya wanita yang haid ataupun nifas tidak boleh dilarang melakukan amalan-amalan manasik haji. Apa saja? Selain tawaf dan dua rokaat setelah tawaf. Berarti berdoa boleh enggak? Boleh. Wukuf di Arafah. Disitulah tempat yang mustajab untuk berdoa ketika wukuf terkait ketika wukuf. Nah, berdoa dia sah tapi nggak suci sah karena itu amalan haji. Nah, sehingga barangkali ada yang mau haji di tahun ini jangan bersedih ya. Kenapa? Kalau suci baru dia tawaf ya. Kalau sudah suci dia tawaf ifadah namanya. Tawaf kotor. Karena rukun, kalau ruk, tawafnya sampai tidak dilakukan berarti tidak sah karena rukun daripada rukun-rukun haji. Nah, jadi tawafnya setelah suci. Aduh, tanggal 9 tes masih wukuf di Arafah. Padahal tawafnya tanggal 10 ya. Sucinya tanggal 15. Ya. Berarti dia tinggal Tinggal tawaf saja. Tanggal 15 suci sudah tawaf. Lo tawaf kan tanggal 10. Nah ini tadi haid. Nah, hajinya sah? Sah. Mabrur atau tidak? Haji yang mabrur itu kalau terpenuhi lima syarat. Ikhlas. Mutaba'ah mengikuti Nabi. Caranya. Tuntunan Nabi kepada Aisyah tadi. Kalau engkau haid jangan tawaf. Nah, yang ketiga, fi'lul khairat, mau melakukan amalan soleh, kebaikan-kebaikan. Yang keempat, tarkul manhiyat, meninggalkan hal-hal yang dilarang. Tidak rofas, tidak fusuk, tidak jidal ketika haji yang tidak bermanfaat. Nah, dan juga hal yang dilarang pada umumnya. Dan yang keenam, yang kelima adalah ada taksirul kulu pengaruh kepada hatinya. Yang maknanya, dia bisa merubah sikap yang tadinya baik semakin baik setelah haji. Yang tadinya jelek menjadi baik setelah hajinya. Ini demikian. Kelihatan mabrur orang tersebut baik. Ini barakallahu fikum. Setelah ini tawaf. Nah, ditinggalkan. Maka di sini kita kembali Amma baqiyatul af'al diterangkan oleh beliau Adapun amalan-amalan yang lain ketika haji atau umroh kasai seperti sa'i baina sofa wal marwah antara sofa dengan marwah wal wukuf bi arafah wukuf di arafah wal mabit bi musdalifah wa mina mabit tidur malam di musdalifah ataupun di mina di musdalifah berarti tanggal 9 malam 10 di mina baik itu tarwiyah tanggal 8 yang hukumnya sunnah ataupun juga yang wajib seperti malam ke-11, malam ke-12 bagi nafar awal mustajilin. Nah, atau sampai dengan malam yang ke-13 bagi nafar sani atau orang yang menginginkan itmam sempurna. Maka semua itu mabit itu yang hukumnya wajib di tanggal-tanggal itu. Nah, kata Syekh waramyul jimar waramyul jimari wa ghairiha min manasikil haji wal umrah ataupun melempar jumroh dan yang lainnya dari manasik haji dan umroh amalan-amalan mana manasik haji dan umroh falaisat haraman alaiha tidaklah haram atasnya boleh dia lakukan nah jadi tidak aduh saya haid ngelempar jumrohnya wakil sajalah Mbok nggak sah tidak demikian. Karena tidak disyaratkan suci di dalam melempar jumroh. Nah, ini demikian. Karena banyak diantara orang kadang bermudah-mudahan demikianlah. Sudahlah saya takut nanti mbok bocor di tengah, mbok ini dan sebagainya. Sudah saya wakil saja ya, bayar jenengan ya. Nah, ini tidak demikian. Barakallahu fikum. Ini sah bagi mereka, tidak haram. Wa ala hadha, maka berdasarkan ini kata beliau, "Falau tawfat al-unsa wahya tahirun, summa kharajal haid ba'da tawafi mubasyaratan." Kalau seandainya seorang wanita melaksanakan tawaf, tiba-tiba selesai tawaf, mau sholat dua rakaat yang hukumnya sunnah setelah tawaf, tiba-tiba tes haid Gimana sah nggak tawafnya? Sah. Diteruskan umroh atau hajinya? Diteruskan. Nah, maka dengan demikian kata beliau, au fi asna isai atau dia di tengah-tengah sa'i. Ini sa'i setelah tawaf, maka fala haraja fi tidak ada dosa atasnya. Tidak batal amalannya, terus dilakukan. Terus dilakukan. Masya Allah. Kalau diilmui jadi ringan, mudah, tidak was-was. Ini barakallahu fikum diantaranya. Tambah yang keempat masih terkait. Yang keempat untuk wanita haid. Suku tutoa fil wada anha. Gugur yang namanya kewajiban toaf wada. Tadi sudah dijelaskan toaf ada empat. diantara yang wajib adalah toaf wada. Orang melakukan haji yang datang dari luar kota Mekah ketika mau meninggalkan kota Mekah setelah selesai manasik haji maka dia wajib tawaf wada. Ini demikian. Kalau tidak melakukan wajib balik tawaf wada dulu. Kau mau terus bayar denda. Ya, demikian. Tidak gampang, ya. Sehingga jangan disepelekan barakallahu fikum. Lah ini di sini adapun wanita ketika itu mau pulang sudah ternyata haid. Bagaimana apakah harus membayar denda sementara tidak boleh tawaf? Tidak. Allah memberikan rahmat atasnya digugurkan kewajiban tawaf wada walhamdulillah. Ya. Ini demikian. Faida akmalatil unsa manasikal haji wal umroh Apabila seorang wanita telah sempurna melakukan manasik haji dan umroh. Telah tawaf ifadah tadi yang bisa ditunda tadi. Nah, sudah selesai. Kok harinya pulang. Nah, sumahabat qoblal khuruji ila baladiha. Ternyata sebelum hari berpulang dia mengalami haid. Wastamarra dan terus berlangsung bihal haidu ila khurujia. Terus berlangsung sampai dengan hari keluarnya. Boleh tawaf tidak? Tidak boleh tawaf. Fa innaha takhruju bila wada. Maka dia keluar dari Mekah tanpa harus tawaf wada. 6. Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya. Umiron nasu an yakuna akhiru ahdim bil bait Manusia diperintahkan an yakuna akhiru ahdihim bil bait. Hendaknya akhir ikatan dia dengan Baitullah Ka'bah adalah dengan tawaf. Dengan to tawaf yang disebut tawaf wada. Naam illa annahu khufifa anil mar'atil haid. Hanya saja hal tersebut diringankan. Maknanya eh dikukurkan dari wanita yang haid. Naam hadis muttafaqun alaih. Sehingga di sini yang keempat yang kita ketahui berarti hukum terkait dengan wanita haid dia gugur atasnya tawaf wada. Sehingga mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang mereka dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan ini mendapatkan ilmu yang seperti ini dan apabila mereka mengalaminya tidak ada kebingungan. Dan semoga Allah pun memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita yang terpanggil dan ingin menjawab panggilan Allah di bulan-bulan haji nanti dimudahkan urusannya dan diberikan ilmu serta diberikan taufik agar mereka bisa beramal sesuai dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam amin dan kita pun berharap kepada Allah di bulan yang mulia ini dengan rahmat dan karunia mudah Allah memilih dan memudahkan kita untuk bisa terpanggil dan bisa datang ke rumahnya Baitullah Masjidil Haram dalam rangka untuk datang menyambut panggilan Allah dengan amalan haji ataupun umroh di kemudian hari amin ini yang mudah kita baca di siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amaliah ibadah kita di bulan Ramadan ini dan senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberikan taufik melakukan amalan soleh dan menerima seluruh amaliyah ibadah kita ditetapkan sebagai timbangan kebaikan nanti di hari akhirat. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Wallahu taala alamu bisawab wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat>